dalam masalah berbicara janganlah Anda berbicara dalam satu masalah yang jika Anda bicara juga tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Orang tetap tidak percaya atau yang lain, ya, maka nggak usah komentar, nggak usah uh, ada respon, tidak ada perlu komentar dan yang lain. Karena kita berbicara juga tidak ada faedahnya. Ya, orang kita berbicara orang juga tidak percaya misalnya maka tidak perlu berbicara demikian adab yang diajarkan oleh Al-Quran Contohnya misalnya kemudian di sini disampaikan wahai eh, Wahahiyah Maryam alaihissalam. Contohnya adalah Maryam alaihissalam. Tatkala dia hamil eh, hamil Isa alaihissalam eh, murha rabbuha ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Maryam dengan Allah berfirman kepada Maryam ya, perintah Allah fa imma minal bashari ahadan jika engkau melihat ada seorang manusia jika engkau melihat seorang manusia, jika ada orang yang menjumpaimu dan melihatmu dalam keadaan hamil atau dan dalam keadaan dan telah melahirkan, fakuli maka katakanlah kepadanya, ini nadar tuli rahmani sauman. Ya, maka katakanlah dengan bahasa isyarat, saya bernadar untuk berpuasa. Saya bernadar kepada Allah untuk berpuasa. Puasa dalam pengertian al-imsak. Dan imsak di sini yang dimaksudkan adalah menahan dari berkata-kata. Falan ukalimal yauma insiya, maka pada hari ini aku tidak akan berkata-kata dengan seorang pun manusia. Maka maka Maryam pun tidak berbicara kepada siapapun. Kenapa? Karena berbicara tidak ada faedahnya. Orang tetap tidak percaya mau dan sampai Maryam berbusa-busa ya, busanya sampai berember-ember itu orang tetap tidak percaya ya, ketika orang eh, maka jika demikian maka Maryam berbusa-busa itu ada faedahnya? Tidak ada faedah. Jika demikian maka gimana adab yang Allah ajarkan? Tidak usah bicara. Ya, no comment. Karena komen juga tidak ada gunanya. Maka di sini diambil faedah diambil pelajaran, diambil adab dalam berbicara. Jika Anda berbicara, Anda komen, Anda komentar, Anda ada manfaatnya, Anda ada gunanya, maka adab Islam Anda tidak perlu bicara. Dan seharusnya Anda tidak bicara. Inal basyara karena manusia menganggap aneh hamilnya Maryam karena dia tidak punya suami. Demikian dalam akidah kaum muslimin. Ya, lain halnya dengan akidah nasraniya yang berkeyakinan bahasa Maryam punya suami. Ketika dia hamil dia punya suami. Adapun akidah Islam, akidah Al-Quran, maka Maryam ya, ya, adalah seorang perempuan yang tidak bersuami jadi hamil. Maka mereka juga kemudian menganggap, mengingkar dan menganggap aneh wata'aha Maryam melahirkan mereka kemudian juga akan menganggap aneh maji'ah bitifli datangnya Maryam dengan membawa bayi maka Maryam mahma i'tadarat betapapun dia beralasan sampai berbusa-busa dia beralasan wa mahma qadamat min mubarirat dan betapapun banyaknya kemudian dia menyuguhkan min mubarirat alasan-alasan pembenar falan tuqbal hadhil mubarrirat semua alasan yang tidak akan diterima orang tidak percaya Famin sama maka dari sana maka tidak ada manfaat bagi mereka untuk berbicara. Tidak ada faedah bagi mereka untuk al-i'tizar beralasan. Wala jadwa dan tidak ada manfaat di balik irat mendatangkan al-mubarirat berbagai macam alasan pembenar. Oleh karena itu maka pada saat itu asumtu aula. Diam itulah yang lebih baik. Diam itu ajda yang lebih manfaat. Diam itu aliyak yang lebih layak dan pantas. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini dalam aturan Allah ini memiliki banyak hikmah. Min hadi antara hikmahnya adalah akan ada mukjizat yang akan terjadi dan telah terjadi yaitu Isa alaihissalam berbicara Oh, fil mahdi pada saat dia dalam ayunan ibunya dalam saat pada ya, dalam keadaan dia digendongan ibunya maka Allah perintahkan untuk tidak berbicara kepada Maria saat dia hamil dan melahirkan Isa ya, kenapa karena bicara tidak ada manfaatnya maka di sini kita jumpai kita simpulkan ada Al-Qur'an dalam masalah berbicara jangan berbicara kalau itu tidak ada manfaatnya di antaranya ketika orang eh, kemudian ada isu yang fitnah yang demikian kuat, demikian santer, maka ya, dan itu sudah orang demikian yakin dengan fitnah tersebut, ya, mereka sudah menelan mentah-mentah fitnah tersebut, maka berbicara klarifikasi dalam masalah ini tidak ada gunanya apapun uh, apapun komentarnya tetap kemudian tanggapan baliknya uh, adalah ya, tidak menerima alasan-alasan tersebut. Wal fityatu demikian juga pemuda Ashabul Kahfi. Maka sejumlah orang tanaza'u berselisih tentang batas waktu ya, tahdid tentang menentukan al, al, al muddah waktu di mana Ashabul Kahfi ini tinggal dan berada dalam gua dan tidur di gua. Atau mereka Ashabul Kahfi sesama mereka mereka berselisih. Ketika mereka bangun, mereka tanazza'u syai'an. Mereka berselisih tentang berapa lamakah mereka tidur dan berada di gua tersebut. Thumma aradu kemudian mereka berpaling dari debat, kemudian mereka menghentikan debat karena tidak ada manfaat dalam debat tersebut. Sesama mereka debat kita di sini berapa lama. Ya, akhirnya kemudian ada salah satu yang memberikan nasihat yang Allah ceritakan Rabbukum a'lamu bima labistum. Tuhanmu yang lebih tahu berapa tepatnya kalian berada di sini. Tidak usahlah diperdebatkan. Kita tidak tahu, kita semua tidur. nah, nah kita tidak tahu kita semua tidur dan melek debat mereka tidur tertidur di pagi hari dan mereka bangun di sore hari. Maka sebagian mereka mengatakan kita seharian di sini. Kita tadi tidurnya pagi, nah ini sore Itu waktu asar mereka bangun. Kita sehari di sini. Oh enggak, masa kayaknya lama ya. Lamanya kemudian seberapa nah, mereka tangkap. Ini salah satu mereka memberikan nasihat, sudahlah, nggak usah diperdebatkan. Rabbukum a'lamu bima labithum. Melap, nggak ada yang tahu, nggak ada yang melek, nggak ada yang terjaga, nggak ada yang tahu. Ngapain, ngapain ribut, ngapain debat? Nggak ada manfaat dalam debat tersebut. Karena Rabbmu yang lebih tahu pastinya kapankah kalian, berapa lamakah kalian tinggal di sini. Hakan satu hal yang benar maka rabbukum a'lamu bima labithtum. Allah Subhanahu wa taala yang beritahu tentang pastinya berapa lama kalian tinggal dan apa faedah dibalik menanyakan hal ini dan memperdebatkannya. Tidak ada faedahnya. Ketika tidak ada faedahnya, maka ya, gak usah kemudian diperdebatkan, gak usah komentar, gak usah bicara. Demikian juga tatkala sejumlah orang berselisih. Dan ini adalah orang-orang ba'dihim setelah masanya Ashabul Kahfi mereka berselisih tentang jumlah ashabul kahfi maka perintah Allah Subhanahu wa taala adalah berpaling untuk berbicara tentang masalah mereka berbicara tentang masalah jumlah ashabul kahfi tanpa ilmu Allah taala firmankan di surat al-kahfi ayat yang ke-22 Sekuluna maka akan ada orang-orang yang mengatakan bahasanya Ashabul Kahfi adalah tiga orang, empat dengan anjingnya. Ada juga orang yang mengatakan Ashabul Kahfi lima orang, enam dengan anjingnya. Dua pendapat ini Allah komentari rajman bil ghaib menduga duga hal yang gaib. Maka ini isyarat bahwasanya dua perkataan di atas tidak benar. Karena Allah komentari dua perkataan di atas dengan rajman bil ghaib menebak-nebak hal yang gaib yang tidak mereka ketahui artinya keliru Wayakuluna dan ada orang yang mengatakan Ashabul Kahfi itu tujuh orang delapan dengan anjingnya dan untuk perkataan yang ketiga ini Allah tidak komentari rajman bil ghaib maka dari sini ulama tafsir eh, menangkap dan menyimpulkan bahasanya itulah yang benar Itulah yang benar bahasanya mereka jumlahnya itu tujuh, delapan dengan anjingnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kul katakanlah wahai Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim." Allah yang lebih tahu tentang jumlah mereka. Jumlah pasti ya, pasti tentang berapakah angka pasti untuk jumlah Ashabul Kahfi. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui tentang jumlah pasti Ashabul Kahfi kecuali Qalil. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini mengatakan wa ana minal qalil. Wa ana minal qalil dan aku termasuk yang sedikit tersebut. Dan uh, Ibnu Abbas mengatakan jumlah mereka adalah 7 8 dengan anjingnya. Ya, itu istimbat Ibnu Abbas dari eh, yang tadi kita ceritakan tentang dua perkataan yang pertama Allah komentari rojemam bil gaib itu menebak-nebak ahli yang gaib yang ketiga tidak Allah komentari berarti itulah yang benar ya, seandainya tiga-tiganya salah maka tiga-tiganya akan Allah komentari rojemam bil gaib semuanya cuma nebak-nebak saja tidak ada yang benar ngawur semua Nanti tidak yang Allah katakan ngawur nebak-nebak ahli yang gaib dua Eh, dua pendapat yang pertama. Sehingga yang ketiga itulah yang benar. Dan Allah eh, kemudian Allah perintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan falatumarifim ila mira'ang dahira. Janganlah engkau berdebat tentang jumlah ashabul kahfi kecuali perdebatan lahiriah. Ya, apa yang dimaksud dengan perdebatan lahiriah? Maka penjelasannya di Eh, di tafsir Al-Mukhtasar fi tafsir dikatakan Fala tujadil fi adatihim wala fi ghairihi min ahwalihim ahlal kitab wala ghairahum illa jidalan zahira. Janganlah engkau berdebat tentang jumlah ashabul kahfi ataupun keadaan ashabul kahfi yang lain. Janganlah berdebat dengan ahli kitab atau selain ahli kitab illa jidalan zahira kecuali perdebatan lahiriah laum qafihi tidak perdebatan yang dalam-dalam apa bentuk realnya bi an ala man nazala alaika wahyun bisya'nihim dengan engkau cukupkan diri dengan wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu dengan kau cukupkan diri dengan wahyu yang Eh, telah Allah turunkan kepadamu bisyaknihim tentang Ashabul Kahfi. Ya. Maka yang dimaksud dengan uh, jidalan mira'an dahira ya, artinya sekedar menyampaikan. Ya, sekedar menyampaikan apa yang kita ketahui dalam hal ini berdasarkan wahyu. Ya, sebatas yang saya tahu demikian. Setelah itu ya sudah berhenti nggak usah ya, komentar-komentar lagi. Ya, ketika ada ya, kemudian ada orang yang ngajak debat, maka sampaikan yang saya tahu demikian. Setelah itu diam. Cukupkan diri dengan menyampaikan apa yang Allah ajarkan. Setelah itu diam. Enggak bisa kemudian dilayani ini dan itu, kemudian analisis ini dan begitu, enggak usah dilayani. Sudah cukupkan dengan hal tersebut wala fihim minhum ahada dan janganlah engkau bertanya fihim tentang ashabul kahfi minhum kepada ahlul kitab eh, ahadan kepada siapapun artinya mata tafsirannya janganlah engkau tanyakan pada pun dari ahlul kitab rincian tentang eh, ashabul kahfi fa innahum la ya'lamuna karena mereka juga tidak tahu maka Allah tidak memberikan eh, penjelasan detail tentang Ashabul Kahfi di kitabnya ahli Kitab. Maka tidak perlu kemudian ditanyakan, mereka juga tidak tahu. Nah, kemudian contoh yang lain atau dalil yang lain tentang adab ini, dalil dan contoh yang lain untuk adab ini jika tidak ada manfaat, maka jangan komentar. atau sebelumnya di antara pelajaran penting dari eh, dari kisah Ashabul Kahfi adalah pentingnya suhbatus salihin berkawan dan bersahabat dengan orang-orang yang saleh berkawan dan bersahabat dengan orang yang saleh itu satu hal yang manfaat sekalipun binatang maka anjing itu kemudian disebut-sebut anjing ashabul kahfi itu disebut-sebut dalam Al-Quran dipanjang dibaca sepanjang zaman ya, dan orang membaca kalbuhum itu berpahala ya. orang membaca kalbuhum nah, itu berpahala anjing nah, itu ya, orang ngomong asu itu kemudian berpahala ketika membaca ayat di, asal, di ayat di surat al-kahfi Kenapa ngomong asu itu bisa berpahala? Ya, ketika kita baca ayat ya, di surat Al-Kahfi ngomong anjing itu berpahala disebabkan anjing ini ya, yusahibul salihin. Sebabkan anjing ini bersahabat dengan orang-orang soleh, Ya, ya, maka nyebut dia jadi berpahala. Nah, itu ahab itu menunjukkan Eh, manfaat sohbatus salihin berkawan dan dekat dengan orang-orang yang baik-baik itu satu hal yang bermanfaat untuk anjing dan anjing ini mendapatkan manfaat yang luar biasa ya, populer kundang ya, menyebutnya kemudian berpahala nah, ya, pahalanya macam-macam kalbuhum nah, nah. tiga kata nah, itu 30 pahala nah, ya, gara-gara suhbatus salihin, gara-gara anjing ini berkawan dan bersahabat dengan orang yang saleh. Jika anjing saja dapat manfaat disebabkan hal ini binatang dapat manfaat apalagi manusia, maka manfaatnya lebih besar lagi dan lebih uh, penting lagi dan lebih berfaedah. Kemudian contoh yang lain dan dalil yang lain untuk adab ini maka hahia maka perhatikanlah Berikut ini adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha. Takulu lamma qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa respon komentar ya, Ibunda Aisyah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat berikut ini. Berkenaan dengan hadisul ifki ya, berita bohong yang dibuat oleh Abdullah ibn Ubay Abdullah bin Ubay ibnu Salul yang mengatakan bahasanya Ya, ibunda Aisyah itu berzina dengan seorang sahabat yang namanya uh, eh, Sofwan ibn Mu'attil As-Sulami ya, dan itu adalah murni berita bohong dan uh, karena yang dibuat-buat oleh orang munafik non berita ini demikian tersebar sampai sampai sebagian uh, orang yang beriman pun ikut-ikutan menyebarkannya Ya, di antaranya adalah Mistah yang merupakan sepupu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, maka dalam kondisi semacam ini ya, fitnah itu sudah tersebar luas dan orang sudah kemudian menelan mentah-mentah maka pembelaan diri tidak ada manfaatnya. Kalau kemudian Ibunda Aisyah mengatakan itu fitnah, orang tidak percaya. Jika kemudian beliau bohong, iya betul, baru orang percaya. Fitnahnya demikian santer. Maka pembelaan diri tidak ada gunanya. Maka beliau pun kemudian tidak berkomentar panjang lebar. Maka lihat nanti apa komentar yang beliau berikan. Ini setelah kemudian uh, Nabi datang ke rumah Abu Bakar karena ketika itu Aisyah sakit gara-gara beliau dengar ada berita yang santer semacam itu semula tidak tahu kemudian dengar akhirnya beliau jatuh sakit kemudian dia minta izin pada Nabi untuk dirawat untuk di rumah ayahnya Abu Bakar e, maka ketika berita semakin santer kemudian Nabi pun mendatangi rumah Abu Bakar mendekati istrinya Ibunda Aisyah radhiallahu anha dan mengatakan kalimat sebagai berikut Fa kunti bari'atan wahai Aisyah seandainya jika engkau memang bersih dari tuduhan dari berita yang tersebar maka Allah akan membersihkanmu Allah azza wa jalla akan membersihkanmu wa in kunti al mamti bin. namun jika realitanya engkau melakukan dosa yaitu zina sebagaimana berita yang beredar fastaghfirillah maka hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala wa tubi ilaihi dan bertobatlah kepadanya dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala fa inal abda idza tarafa bidzanbihi maka jika seorang itu mengakui kalau dia bersalah dan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia bertobat kepada Allah maka taballahu alaihi maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Maka dalam hadis ini terdapat uh, pelajaran bahasanya uh, di antara syarat supaya Allah Subhanahu wa taala menerima tobat seorang hamba adalah al-i'tirab bidanbin. Di antara syarat sahnya tobat dan di antara sebab supaya tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-i'tirafu bidzanbi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal abda. Sesungguhnya seorang hamba, baik laki-laki ataupun perempuan, jika dia i'tarafa bidzanbi, dia mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah benar saya bersalah. mengakui bahasanya kesalahannya adalah kesalahan dan tidak mengingkarinya dan tidak kemudian eh, membela-bela diri Iya, kemudian beralasan begini dan begitu namun dia akui itu memang salahku dan itu saya akui sebagai kesalahan kemudian bertobat kemudian maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya dan perkataan eh, perkataan Nabi ketika kondisi berita semakin kencang dan akhirnya Nabi sampai berkata mengatakan perkataan ini kepada perempuan yang paling dia cintai. Ini sampai Nabi berkata dengan perkataan semacam ini kepada perempuan yang paling dia cintai. Ketika Nabi uh, ditanya tentang siapakah uh, manusia yang paling kau cintai, maka Nabi mengatakan Aisyah. Minarijal abuha. Dari kalangan laki-laki bapaknya Aisyah. Demikian besarnya cinta Nabi saw pada ibunda Aisyah. Iya. Sampai sampai dan ini pun semuanya ma'ruf indah sahab. Ini pun dikenal oleh para sahabat. Sehingga para sahabat itu punya kebiasaan. Mereka jika mau ngasih hadiah untuk Nabi karena Nabi tidak menerima sedekah dan makan sedekah, non menerima hadiah, maka ketika para uh, ketika kemudian mereka ingin ngasih hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau kirim makanan ini dan itu, mereka nunggu giliran Nabi di rumah Aisyah. Sehingga ketika Nabi di rumah yang lain itu tidak ada orang kirim-kirim ini itu itu tidak ada orang kirim-kirim. Ya, mereka masyarakat Madinah kirim-kirim ini dan itu untuk Nabi nunggu kalau Nabi pas giliran di rumahnya Aisyah itu baru kemudian ini ada yang kirim ini, itu ada yang kirim itu, itu ada yang ngasih ini eh, sebagai hadiah untuk Nabi saw. Karena mereka semua tahu maka semua tahu bahasanya besarnya cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bunda Aisyah. Namun sampai Nabi mengatakan perkataan di atas. Maka ini adalah uh, maka di sini terdapat pelajaran yang penting bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam layak lamul ghaiba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu hal yang gaib. Dan hal yang gaib ini bukan berkenaan dengan masa depan, bahkan berkenaan dengan sesuatu yang terjadi di belakang di waktu yang sama bukan gaib apalagi gaib masa depan itu lebih susah ini gaib cuma apa yang terjadi di belakang karena rombongan Nabi saw ketika itu di depan sampai Madinah Aisyah masih di belakang karena tertinggal rombongan apa yang terjadi di belakang Nabi tidak tahu Ketika kemudian ada berita Nabi cuma diam. Ya, no comment, tidak kemudian mengingkar dan tidak ini. Ya, ketika beritanya tambah santer, Nabi sampai cuma ya, cuma menemui Aisyah dan mengatakan, jika engkau bersih akan Allah bersihkan. Jika memang salah, ya bertobatlah. Itu diucapkan kepada wanita yang paling dicintai. Dan ini satu masalah yang sangat besar. Maka itu dalil senyata-nyata dalil bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la ya'lamul ghaiba tidak mengetahui hal yang gaib. Jika gaib berkenaan dengan apa yang terjadi di belakang Nabi tidak tahu maka mimbabil aula wa aula wa aula masa depan. Apa yang akan terjadi esok hari, minggu depan, tahun depan dan yang lainnya. Kecuali semata-mata itla pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada sang nabinya tentang uh, tentang asratu saat tanda-tanda kiamat dan yang lain seandainya uh, bukan karena Allah beritahu Nabi dengan sendirinya Nabi tidak tahu Fabi matujibu Aisyah maka apa jawaban yang diberikan oleh Aisyah radhiallahu anha maka kondisinya itu fitnah sudah tersebar berita bohong telah tersebar dan orang telah menelannya mentah-mentah Iya, realita di lapangan menunjukkan in uh, innaha in adharat baro'ataha lam yusaddiquha. jika dia kemudian ngasih klarifikasi ya, mengatakan menampakkan kalau menampakkan dan menegaskan kalau dia tidak bersalah orang tidak percaya kita sudah santer orang tidak percaya bohong ya, itu ya sok bersih saja demikian komentar orang Wa intakawalat ala nafsiyah jika dia bohong tentang dirinya, iya, saya memang melakukannya. Sotakuha, orang baru percaya. Nah, kalau gini, ya, klarifikasi, jumpa pers dan yang lainnya, tidak ada gunanya. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Wong semuanya itu nuntut supaya mengaku, supaya mengakui ya, kalau telah melakukannya. Maka klarifikasi nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Ngomong berbusa-busa, busanya berember-ember, nggak ada gunanya. Orang tuh nggak percaya. Kalau kemudian Ibunda Aisyah bohong dan mengatakan betul saya melakukannya, baru orang percaya. Famada asaha antakula maka apa kira-kira yang akan beliau katakan ketika itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa yang beliau katakan di atas dia mengatakan ini wallahi laqad alimtu. Laqad sami'tum hatal hadisa. Wallahi demi Allah. Aku tahu bahwasannya kalian telah kalian telah mendengar berita ini. Hatta istakara fi unfusikum. Sampai itu terhunjam dalam hatimu. Berita itu tersebut telah masuk tak sedalam-dalamnya. Wa sadaqtum bihi dan kalian pun percaya dengan berita itu. Maka jika demikian realitanya, jika aku katakan kepada kalian, ini atun, aku bersih. Itu bohong, itu fitnah. Dan wallahu ya'lamu dan Allah tahu, bahasanya aku bersih. Seandainya aku kemudian melakukan klarifikasi, jumpa pers, mengatakan dan menegaskan aku bersih lam tusaddiquni bidalika kalian tidak akan percaya dengan pernyataanku kalian tidak akan percaya dengan statement yang kukeluarkan karena kalian sudah terima berita bohong tersebut mentah-mentah kalian telan se ya, dah, kalian telan bulat-bulat dan itu telah terhunjam dalam diri kalian dan kalian sudah percaya apa gunanya saya klarifikasi wong kalian sudah percaya klarifikasi itu manfaat kalau orang itu ragu-ragu Nah kalau orang itu percaya, klarifikasi, tidak ada gunanya. Walani tu lakum bi amrin jika aku mengakui dengan perkara tersebut di hadapan kalian. Wallahu ya'lamu anni minhu bari'atun dan Allah tahu bahasanya aku bersih dari hal itu baru kalian percaya kepada aku. Lah apa gunanya aku melakukan klarifikasi? Apa gunanya aku komentar? Apa gunanya aku komen? Ya. Oleh karena itu wallahi li walakum mathalan. Maka demi Allah aku tidaklah dapatkan untukku dan untuk kalian permisalan kecuali perkataan bapaknya Yusuf Yakub alaihi salam yang mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'an alamat matasifun. maka tidak ada komentar yang pas saya sampaikan dalam situasi semacam ini dalam kondisi semacam ini tidak ada komentar yang pas kecuali perkataan Yakub alaihissalam. Fasobrun jamil. Ya. Maka saya cuma bisa bersabar dengan sabar yang indah. Sabar yang indah itu adalah ya, lasak wafiha atau lasak wafihi yang tidak ada keluh kesah di dalamnya. Yang tidak pernah mengeluh. Itu yang namanya sabar yang indah. Maka saya cuma bisa bersabar dengan sabar yang indah. Wallahu musta'an dan saya pun hanya bisa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah mudah melihat memperlihatkan yang benar adalah satu hal yang benar ya, ya, ya, Wallahu musta'an ala sifun atas apa yang semua kalian katakan saya cuma bisa minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala pasrah doa pada Allah ya, ya, kata orang Jawa ya, ya pasrah dan doa pada Allah Subhanahu wa taala dan yakin becik, becik ke titik Allah ketoroh. nah. Kan? Eh, bahasanya uh, yang namanya kebaikan, yang namanya kebenaran itu akan terlihat. Ya. Ya, akan terlihat. Seiring berjalannya waktu maka akan terbukti siapa yang benar dan siapa yang salah. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka contoh-contoh di atas dan dalil-dalil di atas ada dalil untuk adab. Ada berbicara fa'ala dalika maka berdasarkan dalil-dalil di atas maka di antara adab Islam dalam berbicara la tatakallam idza lam yakun lil kalami faidah. Jangan berbicara, nggak usah komen, nggak usah komentar jika komentar itu tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Klarifikasi tidak ada gunanya, nggak perlu klarifikasi. Eh, ya, jumpa pers itu nggak ada gunanya, nggak perlu jumpa pers, eh, karena tidak ada faedahnya. Ya, apa dalilnya? Ya, berbagai macam ayat dan hadis yang telah ya, disampaikan.